بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم muslimin والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid memasuki bab yang ke-54 bab yang ke-54 berjudul Babun la yakulu abdi wa amati Bab Larangan Mengucapkan Hambaku Abdi Hambaku yang laki-laki Dan amati Hambaku yang perempuan Jemaah sekalian Bab ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yakul ahadukum at'im rabbaka waddi rabbaka Janganlah seorang dari kalian mengatakan beri makanlah kepada Robmu berilah lampu atau penerangan kepada Robmu Waliyakul sayyidi wa maulaya tapi katakan tuanku atau majikanku Jangan katakan Robmu, tapi tuanku atau majikanku. Wala yakul ahadukum abdi wa amati. Sebaliknya, sang tuan atau majikan, jangan dia mengatakan kepada budaknya, hambaku, abdi, hambaku yang laki-laki, dan amati, hambaku yang perempuan. Wal yakul fataya wa fatati wa gulami tapi hendaklah dia mengatakan anak mudaku atau anak mudiku atau pemudaku kalau bahasa kita manggil pembantu mungkin mbak atau yang laki-laki mas kalau di Kebiasaan orang Arab dulu mereka panggil fataya. Kalau kita terjemahkan pemudaku. Fatati, pemudiku. Wagulami, anak mudaku. Baik. Inilah jemaah sekalian sebuah hadis dalam bab ini. Dan di dalam bab ini hanya ada satu hadis ini. Hadis ini berbicara tentang adab yang harus dimiliki seorang tuan dan seorang budak. Kenapa ada adab ini? Karena dulu ada perbudakan. Dulu ada perbudakan. Dan perbudakan dalam syariat Islam itu dibolehkan. Tetapi jangan kita bayangkan perbudakan dalam syariat Islam seperti perbudakan yang dilakukan oleh orang-orang barat kulit putih terhadap kulit hitam di zaman kegelapan mereka walaupun sampai hari ini sebenarnya masih gelap tapi dulu mereka namakan zaman perbudakan dengan zaman kegelapan mungkin kita pernah baca atau kita pernah nonton perbudakan mereka, perbudakan kulit putih terhadap kulit hitam itu luar biasa sadis. Budak-budak itu tidak dianggap sebagai manusia bagi mereka. Budak-budak itu layaknya seperti binatang. Dipekerjakan pekerjaan-pekerjaan berat, sulit tapi tidak dikasih upah. Tidak pula dikasih makan yang layak. Iya. Pokoknya sadis sekali. Kita pernah baca, kita pernah nonton mungkin bagaimana perbudakan kulit putih terhadap kulit hitam di Eropa, di Amerika dahulu. Makanya kemudian muncul seruan-seruan untuk sama rata. Seruan-seruan untuk membebaskan diri dari orang-orang kulit hitam terhadap orang-orang kulit putih. Iya. Jadi jemaah sekalian jangan bayangkan perbudakan dalam Islam seperti itu. Perbudakan dalam Islam penuh dengan hikmah, penuh dengan keadilan. Dan hikmahnya apa jemaah sekalian? Di antaranya adanya perbudakan adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir itu kemuliaan Islam. Karena untuk mendapatkan budak harus melalui jalan yang benar. Bagaimana caranya? Berjihad. Berjihad di jalan Allah. Maka musuh-musuh yang sudah tidak sanggup melawan itu tidak otomatis dibunuh atau sesuai dengan sesuai dengan keputusan panglima perang mereka tidak dibunuh tetapi ditawan tawanan-tawanan perang inilah yang dijadikan sebagai budak di antara hikmahnya agar mereka melihat kemuliaan Islam, kekuatan Islam. Dan hikmah yang lain agar mereka juga melihat keindahan Islam. Bagaimana Islam memperlakukan manusia walaupun mereka berstatus budak. Subhanallah, luar biasa perlakuan Islam terhadap para budak. Nanti jemaah sekalian bisa membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Ada hadis-hadis yang berbicara tentang bagaimana seharusnya majikan kepada para budak. Itu luar biasa. Terlebih lagi kalau budaknya sudah masuk Islam. Itu sudah nggak ada bedanya antara dia dengan majikan. Antara dia dengan majikan. Disebutkan dalam hadis-hadis sahih yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad kalau budak itu sudah muslim maka antara dia dengan majikannya sudah nggak ada bedanya pakaiannya harus sama kendaraannya sama makannya sama makanya jemaah sekalian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama seorang budaknya berjalan menuju Syam dari kota Madinah. Itu kendaraannya hanya satu. Karena kendaraannya hanya satu, mereka bergantian. Subhanallah, bergantian ini pemimpin besar umat Islam. Bukan sekedar seorang yang dianggap mulia, seorang menteri atau seorang gubernur. Ini pemimpinnya, khalifahnya. Raja rajanya umat Islam di waktu itu, Umar bin Khattab yang menaklukkan Persia dan Romawi dua superpower di masa itu. Ketika mereka memasuki negeri Syam, karena kendaraannya cuma satu, ontanya cuma satu, maka mereka akhirnya bergantian. Jadi kadang Umar yang di bawah menuntun onta itu, kadang budaknya yang di bawah bergantian. Iya. Ini luar biasa. Seorang pemimpin besar, seorang muslim seorang majikan sama budaknya seperti itu. Nah, kebetulan ketika sampai di negeri Syam, ketika sudah berhadapan dengan satu negeri menyambut mereka, kebetulan gilirannya Umar yang di bawah. Maka orang-orang pun mengatakan pasti yang di atas itu adalah Umar karena mereka belum kenal. Mereka belum kenal. Orang-orang negeri Syam mengatakan Pasti yang lagi di kendaraan itu itulah Umar. Padahal Umar yang dibawa lagi menuntun hewan tersebut. Yang di atas adalah budaknya. Tapi para pendeta Nasrani mereka mengatakan nggak mungkin itu Umar. Pasti Umar yang menuntun hewan tersebut. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka tahu tanda-tanda sahabat Nabi SAW terdapat di dalam Injil. Mereka baca. Mereka baca begitu pula dalam Taurat sudah dijelaskan tanda-tanda sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang yang nggak paham, mereka mengira pasti yang di atas itu adalah Umar. Ternyata itu adalah budaknya. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Tidak ada perendahan, tidak ada penghinaan kepada seorang budak apabila dia sudah masuk Islam dan itulah tujuannya. Kenapa dia ditawan menjadi budak? Agar supaya majikannya dapat menunjukkan kepadanya keindahan Islam. Dia dididik, dia diajari agar dia masuk Islam. Kemudian setelah dia masuk Islam, maka sangat dianjurkan oh, kepada tuannya untuk segera membebaskan. Segera membebaskan dia. Itu pahalanya besar sekali. Sampai-sampai dijadikan hukuman-hukuman hukuman-hukuman terhadap sejumlah pelanggaran adalah membebaskan budak. Contohnya melanggar sumpah. Melanggar sumpah hukumannya juga salah satu hukumannya membebaskan budak. Kemudian berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Salah satu hukumannya juga membebaskan budak. Kemudian kalau majikannya memukul budaknya walaupun budaknya bersalah lalu dia pukul maka harus dia bebaskan seperti yang terjadi pada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim jadi budaknya itu bersalah gembalaannya diterkam oleh apa namanya serigala marahlah tuannya lalu dipukul budak itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah besar maka beliau menyuruh untuk dibebaskan. Tapi sebelum dibebaskan, diuji dulu. Dia itu sudah beriman atau tidak? Apa ujiannya jemaah sekalian? Dua pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama adalah Ainallah, di mana Allah? Maka budak itu menjawab fis sama Allah di atas langit. Pertanyaan yang kedua, man ana siapa saya? Budak itu menjawab, engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi SAW bersabda, "Atik hafa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena dia adalah seorang budak wanita yang beriman. Iya. Begitu pula sahabat Abu Mas'ud. Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu juga budaknya berbuat kesalahan. Dipukul budaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah besar dan menyuruh dia membebaskan budaknya. Kemudian kata Nabi SAW, kalau kamu tidak bebaskan budak kamu, maka Allah akan mengazabmu. Jadi seperti itu jemaah sekalian, perbudakan dalam Islam. Kalau dia sudah masuk Islam dan itu tujuannya, tujuannya agar dia selamat dari api neraka. Subhanallah. Ini luar biasa tujuannya, mulia sekali. Kenapa dia dijadikan budak? Supaya dia belajar dari tuannya, supaya tuannya menjadi guru baginya. Bukan semata-mata pembantu. Tapi jadi murid sekaligus. Dan murid pantas membantu gurunya. Dia nggak bayar apa-apa sama gurunya. Dia nggak ngasih uang SPP, asrama dan lain-lain. Malah dia yang dibayar, diupah. Dan upah terbesar baginya adalah dia dijadikan sebagai murid. Majikannya sebagai guru sampai dia mau masuk Islam. Kalau dia sudah masuk Islam, sangat dianjurkan untuk dibebaskan. Iya. Dan jemaah sekalian, sejarah kemudian mencatat para budak ini menjadi para ulama-ulama besar. Ya. Para budak ini menjadi para ulama-ulama besar seperti Imam Atha radhiyallahu anhu, imam besar dari generasi tabi'in. Itu dulunya budak. Kemudian Humran. Humran itu jamaah sekalian, Anda bisa lihat dalam Sahih Bukhari dan Muslim atau dalam Umdatul Ahkam. Hadis hadis salah satu hadis yang paling lengkap yang paling lengkap berbicara tentang wudhu. Jadi sekarang kita berwudhu. Itu hadisnya yang paling lengkap diriwayatkan oleh Humron. Siapa itu Humron? Humron itu adalah anak kecil yang ditawan oleh kaum muslimin bersama keluarganya ditangkap mereka di negeri Syam ketika itu mereka adalah Nasrani dalam jihad menaklukkan negeri Syam Humron ini dididik oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadilah dia imam besar, ulama besar, ahli hadis. Beliaulah yang meriwayatkan salah satu hadis terlengkap yang beliau pelajari dari Utsman bin Affan, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang wuduk. Kita berwuduk sekarang itu kebanyakan dari Humron. Bersama Humron Bersama Humron ketika itu yang ditawan dijadikan budak ada Sirin. Sirin ini kemudian punya anak menjadi imam besar yang sering kita dengar namanya Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, imam besar dari generasi tabi'in. Putrinya juga ulama, Hafsa binti Sirin. Jadi itu hasilnya jemaah sekalian. Masuk mereka ke rumah para sahabat sebagai seorang budak keluar darinya, lulus darinya menjadi ulama. Jadi itu gambaran perbudakan dalam Islam. Karena ini juga salah satu pintu orientalis untuk menjelek-jelekkan Islam. Katanya Islam juga membenarkan perbudakan. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti perbudakan yang mereka pahami. Yaitu perbudakan kulit putih terhadap kulit hitam di Eropa dahulu. Tidak seperti itu. Iya. Perbudakan dalam Islam itu adalah pemuliaan, pendidikan. Sehingga kemudian para budak ini menjadi orang-orang besar, menjadi ulama. Baik, inilah jemaah sekalian, mengapa ada hadis ini yang berbicara tentang hubungan antara majikan dan budak. Hubungan antara majikan dan budak. Karena memang dalam Islam diperbolehkan adanya perbudakan tetapi dengan aturan-aturan yang ketat dengan aturan-aturan yang ketat dan tujuannya adalah untuk memuliakan bukan menghinakan kemanusiaan tapi justru memuliakan kemanusiaan itu sendiri agar dia menjadi mulia dia harus masuk Islam dia harus dididik dia harus dikenalkan siapa rohnya agar dia mengikuti jalan keselamatan dan terhindar dari azab yang pedih iya kemudian hadis ini juga sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa majikan itu ada adabnya yang harus dia lakukan. Begitu pula sebaliknya, seorang budak bagaimana adabnya kepada majikannya. Nah, di sini pertama Nabi SAW menyebutkan tentang adab budak kepada majikan. Jangan kamu katakan majikanmu sebagai robmu atau robku. Karena Rob itu adalah nama Allah Azza wa Jalla. Walaupun dari segi makna sudah benar. Rob itu juga bisa berarti pemilik, tuan, majikan. Tetapi nama rob itu adalah nama Allah Azza wa Jalla. Adalah nama Allah Azza wa Jalla. Maka tidak pantas seorang budak mengatakan kepada tuannya, Robku tapi hendaklah dia katakan sayyidi wa maulaya, tuanku atau majikanku. Jadi ganti ucapannya. Ini budak kepada majikan. Sebaliknya juga, majikan kepada budak, jangan dia katakan abdi atau amati. Abdi hambaku yang laki-laki, amati hambaku yang perempuan. Walaupun secara makna bahasa sudah benar, nggak salah. Tetapi itu lebih pantas digunakan oleh Allah Azza wa Jalla lebih pantas digunakan oleh Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada hambanya hambaku walaupun tentu majikan ini ketika dia mengatakan hambaku maksudnya bukan hamba yang beribadah kepadanya tapi hamba yang merupakan budaknya bukan hamba yang beribadah kepadanya iya dia nggak bermaksud seperti itu Beda dengan Firaun. Kalau Firaun dia mengatakan hambaku berarti maksudnya hamba yang beribadah kepadanya. Maka itu sudah jelas-jelas kekafiran. Itu adalah kekafiran. Tapi kalau yang mengucapkan seorang muslim terhadap budaknya hambaku, tentu dia tidak bermaksud dia tidak bermaksud untuk mengatakan hambaku yang beribadah kepadaku, tapi maksudnya adalah budakku yang menjadi pembantu aku. Namun tetap saja walaupun dia tidak bermaksud demikian, ucapan ini terlarang. Ucapan ini terlarang. Tapi hendaklah dia ganti dengan fataya fatati gulami. Anak mudaku, anak mudiku atau pemudaku. Seperti yang saya katakan tadi, kalau bahasa kita mungkin nggak seperti itu. Ada pembantu di rumah kita, kalau sudah lebih tua kita panggil bibi yang perempuan, yang masih muda kita panggil mbak atau mas, abang dan sebagainya. Iya. Jadi itu bahasa yang lebih tepat. Baik. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini jemaah sekalian? Syekh Shalal Fauzan hafizahullah menyebutkan paling tidak ada tiga pelajaran penting. Ada tiga pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang pertama, larangan menggunakan lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Larangan menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kalimat itu bukan syirik, tapi kalau bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka hendaklah kita hindari. Bahkan jemaah sekalian, para ulama juga mengatakan semua kata-kata atau semua perbuatan yang bisa mengantarkan kesyirikan itu sudah masuk dalam kategori syirik kecil. Itu sudah masuk dalam kategori syirik kecil. Jadi mengucapkan kalimat seperti ini itu sudah masuk dalam syirik kecil. Karena lafaznya mengandung penyamaan. Oleh karena itu, kata Syekh juga pelajaran yang lain, pelajaran berikutnya larangan mengucapkan kata-kata yang mengandung penyamaan Larangan mengucapkan kata-kata yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Larangan mengucapkan semua kata-kata yang mengandung penyamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Jadi kita hindari apa saja ucapan ataupun perbuatan, juga perbuatan yang di situ terkandung penyamaan antara Allah dengan makhluk maka hendaklah itu dihindari. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga kata Syekh, hendaklah orang yang melarang, hendaklah orang yang melarang satu kemungkaran dia berusaha. Hendaklah orang yang melarang satu kemungkaran dia berusaha untuk memberikan ganti atau memberikan alternatif yang lain yang tidak dilarang di dalam syariat. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang budak mengatakan kepada tuannya Robmu atau Robku. Maka Nabi SAW menyuruh untuk memanggil dengan Sayyidi wa Maulaya, tuanku dan majikanku. Iya. Begitu pula majikan dilarang memanggil budaknya dengan abdi atau amati artinya hambaku yang laki-laki dan hambaku yang perempuan. Lalu sebagai gantinya fataya, fatati atau gulami. Maka ini menunjukkan kepada kita metode Nabi Muhammad SAW. Metode beliau yang sangat baik, yaitu ketika beliau melarang sesuatu, maka beliau memberikan sebuah solusi. Beliau memberikan sebuah solusi. Ini jemaah sekalian, cara yang baik untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sama dengan anak-anak kita misalkan yang main HP sudah kelewatan kita khawatir melihat mereka waktu habis main HP kelewatan. Nah, kalau kita, ketika kita melarang, coba usahakan ada alternatif. Alternatif yang bisa membuat mereka senang dan bisa membuat mereka juga terdidik. Permainan-permainan yang lebih mendidik atau kegiatan-kegiatan di luar yang mereka senangi dan lebih bermanfaat bagi mereka. Iya. Jadi ini metode yang baik. Ini metode yang baik. Apa hikmahnya jemaah sekalian? Paling tidak ada dua hikmah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, ada dua hikmahnya. Hikmah yang pertama, untuk memudahkan dia meninggalkan yang haram untuk memudahkan dia meninggalkan yang haram. Iya. Misalkan kalau kita lihat saudara kita bergelimang dengan riba. Pekerjaannya riba. Kita melarang dia. Kalau kita berikan solusi kepadanya, maka tentu itu akan membuat dia lebih mudah meninggalkan yang haram. Walaupun bukan syarat. Bukan syarat kita melarang dia harus punya solusi dulu tidak. Tapi kita berusaha semampunya berusaha semampunya. Iya. Begitu pula dari sisi dianya, dari sisi dianya, dia jangan berpikir saya nggak mungkin tinggalkan pekerjaan saya karena saya belum ada solusi. Jangan berpikir seperti itu. Tinggalkan, bertakwa kepada Allah dan pasti Allah berikan solusi. Karena itu janji Allah. Karena itu adalah janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kecuali kondisinya darurat. Darurat itu seperti apa? Seperti nyawa orang terancam. Itu namanya darurat. Misalkan dia harus bekerja, kenapa? Ibunya lagi sakit. Harus dioperasi. Kalau nggak dioperasi, sakit tambah parah. Dia nggak punya penghasilan lain kecuali dari riba itu itu baru namanya darurat. Tapi kalau darurat itu harus beli rumah, harus punya mobil, itu bukan darurat. Karena dia masih bisa ngongkos. Dia masih bisa naik angkot. Itu bukan darurat. Iya. Jadi selama bukan darurat, maka hendaklah dia segera tinggalkan pekerjaan itu dan dia berusaha mencari pekerjaan lain dan dia bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan solusi. Tidak mungkin tidak. Itu janji Allah. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Iya. Ini dari sisi orang yang dilarang. Tapi dari sisi kita yang melarang, kita pun berusaha membantu dia. Kita pun berusaha membantu dia. Tapi sekali lagi, itu bukan syarat. Itu bukan syarat untuk kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan kita katakan, saya belum punya solusi, nggak mungkin saya melarang dia. Tetap dilarang. Tetap kita sampaikan kebenaran. Walaupun kita belum punya solusi. Kalau kita punya solusi, tentu itu lebih baik. Paling tidak saran. Solusi itu paling tidak sebuah saran sebuah nasihat untuk berdagang misalkan, tunjukkan kepadanya ini dagangan bagus, ini pasaran bagus. Ya, jadi nggak harus kita ngasih harta ke dia tidak. Solusi bisa berupa saran saja. Kamu tinggalkan pekerjaan riba, saya tunjukkan kepada kamu ini dagangan yang bagus, ini strategi yang bagus untuk berdagang. Insya Allah laku. Kamu bisa lebih apa namanya lebih besar penghasilannya justru kalau berdagang. Baik. Ini jemaah sekalian hikmah yang pertama. Mengapa kita berusaha memberikan solusi kepada orang yang terjerumus dalam perbuatan yang haram untuk memudahkan dia meninggalkan perbuatan yang haram tersebut. Hikmah yang kedua kata Syekh, kata Syekh Nusaymin rahimahullah agar dia memahami bahwa agama Islam ini penuh dengan kemudahan dan keluasan. Agama Islam ini bukan untuk mempersulit kita. Ada orang pada akhirnya dia merasa tersulit, sedikit-sedikit haram. Sampai-sampai ada ustadz dia namakan ustadz haram. nggak pernah halal. Karena setiap dia nanya ustadz itu memang semuanya haram. Akhirnya ustadznya yang jadi korban dinamakan ustadz haram. nggak pernah halal. Kenapa? Karena dia nggak paham, dia nggak ngerti mana yang halal. Sehingga dia sudah terjerumus dalam sejumlah perbuatan yang haram Ketika kita katakan itu haram, itu haram, itu haram, maka dia pun merasa agama ini menyempitkan. Padahal Allah mengatakan, "Ma ja'ala lakum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini satu kesempitan, tidak. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Hanya saja dia belum paham dia belum mengerti bagaimana aturan Islam yang sebenarnya memudahkan dan melapangkan, bukan menyulitkan, bukan pula menyempitkan. Jadi itu hikmah yang kedua. Ketika kita jelaskan kepadanya, itu haram, ini yang halal. Itu salah, ini yang benar. Itu nggak boleh, ini yang boleh. Kita jelaskan kepadanya sehingga dia pun merasa ternyata Islam ini mudah. Ternyata Islam ini lapang, luas, tidak menyempitkan. Kalau semuanya haram, tidak ada lagi yang halal, tentu akan menyulitkan manusia. Jadi jemaah sekalian, ini metode Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pengajaran, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, hendaklah kita ikuti dan di dalamnya terkandung dua hikmah yang sangat besar. Baik. Mungkin ini saja ya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan, Pak. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan budak itu sekarang kan sudah dikatakan tidak ada masyarakat tidak digunakan atau di negara. Eh, bagaimana ada tadi katanya nggak boleh dimarahi, kalau dimarahi tidak boleh? Tidak boleh, karena harus dimerdekakan Tapi ada juga eh, saya dengar apa yang pendapatnya terkait budak juga bisa dinikahkan bisa punya anak dari niat dan termasuk Allah kan bisa membuka orang tanpa harus berpikir orang tidak dan Baik. apa sih eh, eh, dibalik dari perintah Allah terhadap budak apakah suatu ketika di negara-negara tertentu atau di Indonesia juga akan ada perintah Iya, baik, iya. Jadi <clears throat> ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, uh, bahwa budak perempuan itu bisa digauli. Kenapa langsung mikir ke situ, Pak? <laughs> Ya. Saya juga mikir ke situ, ya. Yaitu syariat Allah. Memang seperti itu. Budak perempuan yang belum bersuami, maka dia statusnya, statusnya budak itu hampir seperti istrinya bagi tuannya yang laki-laki. Hampir seperti istri bagi tuan yang laki-laki. Yaitu halal digauli. Halal digauli. Iya. Berapa banyak pun budaknya tidak masalah. Perempuan. Dan kalau dia melahirkan punya anak, maka itu adalah anak mereka berdua. Anak mereka berdua. Kepada majik kepada ayahnya dia panggil ayah, kepada ibunya yang budak dia panggil ibu iya jadi itu anak yang sah dalam syariat dan ada sebuah hadis yang sahih maknanya termasuk pahala yang sangat besar seorang laki-laki mendapatkan dua pahala ketika dia punya budak perempuan lalu budak itu dididik menjadi baik lalu dia bebaskan dan dia nikahi jadi itu juga anjuran syariat. Lebih dianjurkan budak itu dia bebaskan dan dia nikahi. Karena hak-hak sebagai istri tentu lebih besar daripada hak sebagai budak. Tetapi halal seandainya status wanita itu masih budak. Iya. Tujuannya tidak lain untuk memperbanyak keturunan. Itu diantara hikmahnya. Memperbanyak umat Islam memperbanyak generasi Islam memperbanyak anak-anak soleh yang juga nanti bisa mendakwahi orang tuanya yang masih budak ini mungkin orang tuanya belum menjadi muslim yang baik maka anaknya juga bisa mendakwahi orang tuanya iya jadi ini boleh dengan segenap hikmah-hikmah dan hikmah-hikmah ini kadang bisa kita pahami secara akal sehat tapi kadang mungkin akal sehat kita masih sulit memahami. Oleh karena itu, yang terpenting bagi kita adalah tunduk dan patuh terhadap syariat, tidak merasa lebih pintar daripada Allah. Ya. Kalau ada yang berani mengatakan, kok begini, kok begitu, itu sama saja dia mem memprotes Allah. Sama saja dia merasa lebih pintar daripada Allah Azza wa Jalla. Ini sangat berbahaya. Padahal kita semuanya memahami, akal kita terbatas. Akal kita terbatas. Iya. Dan ada pula yang ada pula yang syariat ini memang secara akal sulit kita pahami. Contohnya jemaah sekalian, kenapa sholat subuh itu dua rakaat? Kenapa nggak tiga rakaat? Kenapa nggak empat rakaat? Sholat zuhur, kenapa empat rakaat? Kenapa nggak dua rakaat? Mungkin kalau akal kita kita kan subuh baru habis istirahat. Seharusnya lebih banyak rakaatnya, lebih banyak rakaatnya lebih bagus. Tapi zuhur atau asar mungkin kita habis bekerja kecapean. Itu mungkin akal kita, tapi itulah lemahnya akal kita. Kita tidak memahami. Kita tidak bisa mencerna dengan baik kalau Allah tidak memberitahukan kepada kita. Ya. Jadi intinya adalah apa hikmahnya itu bisa jadi kita pahami, bisa jadi tidak. Jadi yang terpenting bagi kita bukan memahami hikmahnya, tetapi tunduk dan patuh. Tentu kalau kita pahami hikmahnya, itu lebih bagus. Karena Allah Al-Hakim. Di antara nama Allah adalah Al-Hakim, yang maha hikmah. Artinya apa? Pasti setiap ketetapan Allah mengandung hikmah. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Hanya saja kadang kita bisa memahami, kadang tidak. Maka jangan sampai kita merasa lebih pintar daripada Allah. Seharusnya begini, nggak boleh begitu. Kenapa harus begini? Kenapa begitu? Itu merasa lebih pintar daripada Allah berarti. Nah, ini yang pertama jemaah sekalian. Nah, pertanyaan beliau yang kedua tadi, sekarang bagaimana caranya mendapatkan budak itu? Ya. caranya tadi sudah saya jelaskan dalam jihad fi sabilillah. Dan jihad fi sabilillah berlaku sampai hari kiamat. Itulah sebabnya kita nggak punya budak lagi karena takut berjihad. Iya. Itu caranya, berjihad visa sabilillah. Tawanan-tawanan perang itu itulah para budak. Itu yang dijadikan para budak, tawanan-tawanan perang. Iya. Jadi itu caranya. Begitu pula boleh dengan cara diperjualbelikan kalau dia sudah jadi budak yang sah. Karena ada juga orang merdeka dijadikan budak. Contohnya Salman Al Farisi radhiyallahu anhu. Beliau orang merdeka, bahkan anak bangsawan. Kemudian menumpang menumpang di satu kafilah dagang untuk ke kota Madinah, ternyata mereka menjadikan dia budak dijual di kota Madinah kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi juga nggak pusing. Pokoknya dijual langsung dia beli. Nggak mau tahu statusnya. Sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf juga begitu nasibnya. Ditemukan oleh kafilah di perjalanan ternyata beliau dijual sebagai budak. Ya, nah se seperti ini tidak benar tentunya. Kalau dia didapat dari jihad fi sabilillah, dari tawanan perang, kemudian dia sudah jadi budak yang sah, ya, yang membaginya nanti adalah panglimanya, panglima perang yang membagi budak tersebut. Nah, setelah itu kalau dia sudah jadi budak baru diperjualbelikan. Iya. Sampai di beberapa tahun yang lalu puluhan tahun yang lalu di Arab Saudi itu masih ada perbudakan. Masih ada perbudakan. Iya. Didapat dari jihad fisabilillah. Kemudian di masa Raja Khalid itu budak semuanya dibeli sama beliau. Dibeli sama beliau kemudian dibebaskan. Ini diantara keutamaan kerajaan Arab Saudi. Mereka menghapuskan perbudakan dengan cara dibeli dari semua pemilik budak. Dari semua pemilik budak, budak itu dibeli semuanya, kemudian dibebaskan. Setelah itu nggak ada lagi perbudakan. Ya. Tapi mungkin saja nanti ada kalau ada jihad fi sabilillah. Apabila terpenuhi syarat-syarat berjihad. Tentu bukan seperti yang dilakukan oleh para teroris. Tapi dengan syarat-syarat jihad sesuai syariat Allah Azza wa Jalla. Baik. Barangkali demikian Pak. Insyaallah ya siap berjihad. Ya. Ada pertanyaan lain silakan. Maka itu dikembalikan kepada bahasa masyarakat setempat. Kalau kalimat atau kata Gusti, terus terang saya nggak tahu apa artinya. Tapi kalau seandainya mereka gunakan itu biasanya untuk terjemahan nama-nama Allah, itu kurang pantas digunakan untuk makhluk. Iya. Misalkan kata Gusti itu adalah terjemahan kata Rob. Iya maka itu nggak pantas digunakan untuk makhluk, untuk raja misalkan. Iya. Begitu pula kata Tuhan. Tuhan itu kan bukan nama Allah. Bukan nama Allah Tuhan. Tuhan itu adalah terjemahan dari nama Allah. Terjemahan dari nama Allah yaitu Rob. Iya. Nah, maka kita pun nggak pantas. Ada orang kita kasih nama Tuhan, atau kita panggil Tuhan walaupun sebenarnya Tuhan itu bukan nama Allah apa pantas orang kita panggil Tuhan tidak pantas kenapa karena Tuhan itu adalah terjemahan dari nama Allah yaitu Rob Alhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam iya jadi kalau kenyataannya kata Gusti itu juga terjemahan dari Rob dalam bahasa Jawa maka tidak boleh digunakan untuk makhluk. Kenapa jemaah sekalian? Pertama, agar kita terhindar dari kesyirikan. Jadi ini sudah karakter syariat. Oleh karena itu di sini juga ada pelajaran penting yang bisa kita petik. Hadis ini menunjukkan kepada kita keindahan syariat. Di antara kebaikan dan keindahan syariat Islam, apa itu? Ketika melarang sesuatu, maka semua yang mengantar kepadanya juga diharamkan. Juga diharamkan. Contoh lain, larangan berzina. Wala taqrabuz zina. Allah mengatakan jangan kamu dekati zina. Jadi bukan hanya zinanya yang dilarang. Semua ucapan atau perbuatan yang menjurus atau mendekatkan kepada zina itu juga dilarang. Sama dengan syirik. Jadi sama dengan syirik. Syirik terlarang, bahkan terlarang keras. Begitu pula semua ucapan dan perbuatan kita yang mengantarkan kepada syirik juga dilarang keras. Iya, ini diantara keindahan syariat Islam. Walaupun kita mungkin bisa mengatakan, nggak mungkin lah saya jadikan dia Tuhan. Tetap saja nggak boleh. Tetap saja tidak boleh. Iya, karena orang yang sudah belajar tauhid, mengerti bahaya syirik, dia akan betul-betul berusaha menjaga tauhidnya. Dan bukan hanya tauhidnya yang perlu dijaga, tauhid orang lain juga. Karena bisa jadi yang terjerumus dalam syirik bukan kita yang melakukan. Bisa jadi orang lain. Bisa jadi orang lain. Seperti kita sudah pernah pelajari uh, kisah pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Itu ada di bab belasan tentang kisah yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana setan mengajak mereka menyembah orang-orang soleh? Pertama, setan mengajak mereka untuk membuat patungnya terlebih dahulu. Membuat patung. Jadi bukan langsung diajak menyembah, diajak mendekat dulu kepada penyembahan itu. Membuat patung. Mereka masih menyembah Allah. Mereka tidak menyembah patung itu. Kapan mereka mulai menyembah patung itu jemaah sekalian? Nanti satu generasi yang membuat patung ini sudah mati semuanya. Lalu datang generasi baru, setan membuat strategi baru lagi. Dia mengatakan kepada mereka, dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung tersebut. Jadi yang terjerumus dalam syirik bukan yang mendekati kesyirikan, anak keturunan mereka. Itu yang harus kita pikirkan jemaah sekalian. Jangan hanya pikirkan diri kita. Kita mungkin bisa mengatakan, saya panggil dia Gusti, saya panggil dia Tuhan sekalipun Gak mungkin saya menyembahnya. Tapi bagaimana dengan anak keturunan kita? Belum tentu, Gak ada jaminan. Jadi gambar-gambar bernyawa, patung-patung yang kita buat sekarang, mungkin kita bisa mengatakan Gak mungkin saya sembah patung itu, Gak mungkin saya sembah gambar itu, Gak mungkin saya sembah foto guru-guru besar. Bagaimana dengan anak keturunan kita? Apakah kita bisa menjamin? Jangankan anak keturunan kita, sekarang pun sudah ada bentuk penyembahan. Ada sebagian restoran, rumah makan dipasang foto seorang guru agama. Apa keyakinannya? Keyakinannya sudah syirik. Bukan sekedar lagi memuliakan gurunya bukan, tapi sudah sampai pada keyakinan foto gurunya itu bisa melariskan barang dagangannya. Itu sudah syirik. Itu sudah kesyirikan. Kalau dia masih yakin Allah yang melariskan barang dagangannya, yang menakdirkannya, maka itu syirik kecil. Tapi kalau dia yakin gurunya itu yang menolong dia, membantu dia, bukan Allah, maka itu sudah syirik besar. Jadi ini hikmahnya jemaah sekalian agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Oleh karena itu tadi saya sebutkan pelajarannya bersifat umum. Bukan hanya contoh kalimat yang ada dalam hadis ini, tapi bersifat umum. Semua kata-kata ataupun perbuatan yang di situ mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk hendaklah kita hindari. Hendaklah kita hindari. Iya, barangkali demikian, Pak. Wallahu alam. Mm-hmm. Jemaah sekalian, mungkin kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh